Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini, di kajian ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting yaitu andakah seorang yang meremehkan sholat maka tema ini nantinya akan menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat tema ini nantinya akan menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat kalau kita perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, atau sebelum saya sebutkan hadis Rasul, kalau kita perhatikan hukum sholat. Sebelum kita masuk kepada tanda-tanda yang meremehkan sholat, maka saya ingin menyebutkan hukum sholat. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan hukum sholat wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma' atas setiap muslim yang balik berakal kecuali wanita yang haid dan nifas. Ini patut diperhatikan dengan baik. Hukum salat lima waktu adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya diantaranya dan berdasarkan ijma atas siapa kewajibannya atas setiap muslim balik berakal ya Berarti setiap muslim yang balik dan berakal diwajibkan atas dia untuk mengerjakan sholat lima waktu. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Ini saja yang diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat lima waktu. Berarti ketika anda menjadi laki-laki ataupun perempuan, maka pada saat itu diwajibkan anda untuk melakukan sholat lima waktu. Muslim, muslimah, balik, berakal selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu kemudian juga ketika anda dalam keadaan mukim atau dalam keadaan bepergian bersafar maka tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu karena anda muslim baru berakal selain wanita yang haid dan nifas tetap wajib untuk mengerjakan sholat lima waktu ataupun ketika anda sehat atau sakit maka pada saat itu diwajibkan atas Anda untuk e, mengerjakan sholat lima waktu meskipun Anda e, sehat atau sakit ya sehat atau sakit selama Anda muslim masih e, sudah berakal e, sudah balik maksud saya dan e, masih berakal masih berakal kecuali wanita yang haid dan nifas maka anda masih diwajibkan untuk sholat lima waktu ya kemudian atau Anda di daratan atau di udara atau di lautan, maka tetap saja diwajibkan untuk sholat lima waktu. Karena Anda muslim balik berakal, selain waktu yang haid dan nifas, tetap diwajibkan untuk sholat lima waktu. Ya, jadi semua keadaan, walaupun dia sakit, ya, ini kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang kalau sudah sakit pre sholatnya, libur sholatnya. Maka ini tidak benar karena yang boleh meninggalkan sholat hanya wanita yang haid dan nifas saja. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah perhatikan baik-baik dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuknya menegakkan agama yang lurus dan mendirikan salat. Lihat salah satu yang diperintahkan setelah mentauhidkan Allah adalah mendirikan salat dan membayar zakat dan itulah agama yang lurus. Ayat ini dengan tegas bahwa salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan salat bagi seluruh umat e, Islam. Dan ketika Allah memulai dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada penekanan seperti misalnya tadi firman Allah yang berbunyi wa ma umiru illa tidaklah mereka diperintahkan kecuali lihat kata-kata kecuali ini menunjukkan kepada penekanan karena setiap sesuatu yang diawali dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada penekanan dan e, menunjukkan kepada kekhususan. Artinya ibadah yang sangat khusus yang sangat diwajibkan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat. Kemudian dalam ayat ini terdapat pelajaran sedikit menyimpang tentang eh, hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Wadzalika dinul qayyimah. Lihat artinya dan itulah agama yang lurus. Kalau yang belajar bahasa Arab ada namanya muzakkar dan muannas yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kelaki-lakian dan sesuatu yang menunjukkan kepada kewanita-wanitaan. Artinya ada feminin, ada uh, male, ada male, ada female. Ya. Nah, di sini wadzalika dinul qayyimah. Din itu adalah muzakkar. Tetapi kenapa diberikan sifat dengan al-qayyimah yang muannas? Ya, yang muannas. Nah, di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya wadzalika din ya ada yang tersembunyi di situ al-millah al-qayyimah Itulah agama Islam, ajaran yang lurus. Nah, jadi kenapa diberikan sifat al-qayyimah karena di sebelumnya ada sesuatu yang tersembunyi yaitu al-millah, yaitu yang artinya adalah ajaran Islam yang lurus. Berarti kalau kita perhatikan dari ayat ini bahwa salah satu ajaran pokok Islam adalah mentauhidkan Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa wajibnya sholat lima waktu bagi setiap muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Dalil yang lain surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah sesuatu yang telah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau kita perhatikan ayat ini, lihat, silahkan para pemirsa sekalian, Raja TV dan e, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, terutama yang sedang memegang mushaf, perhatikan di situ ayatnya, Inna salata kanat ala mu'minin, kita dan mawkuta. Lihat, kanat ala, kata ala, kalau kita mempelajari bahasa usul fikih, salah satu yang menunjukkan kepada kewajiban adalah Allah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam su, di dalam e, firman tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Lihat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, Alanya itu yang menunjukkan kepada kewajiban. Karena sekarang kita, saya ingin menegaskan kepada para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini bahwa sholat itu wajib. Karena mulai ini ada wahirah, ada sesuatu kecenderungan bahwa sholat itu tidak wajib. Ini harus ditekankan kepada kaum muslim bahwasanya sholat itu wajib. Makanya saya agak e, masuk ke dalam permasalahan bahasa agar benar-benar masuk ke dalam hati bahwa bahwasanya memang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW alaihi salat lima waktu itu wajib. Lihat inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman. Ala di sini menunjukkan kepada kewajiban. Alal mu'minin seperti alaikumus yang Pakai ala juga di situ. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian sholat, atas orang-orang beriman sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu surah An-Nisa ayat 103. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul yang menunjukkan tentang wajibnya sholat, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan setelah memerintahkan kepada tauhid, kemudian beliau bersabda, "Wa a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah." Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan. Nah, lihat di sini bahkan lebih tegas lagi, "Annallaha iftarada, iftarada Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka. pakai benar-benar kata fard, yaitu yang menunjukkan kepada kewajiban. mewajibkan atas mereka sholat lima waktu di setiap hari dan malam. Artinya setiap waktu, setiap lima, eh, setiap hari lima kali sehari. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih, di situ ada Eh, penjelasan para ulama usul fikih bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya memerintahkan yang menunjukkan kepada kewajiban. Artinya eh, cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat manusia hal ini wajib itu berbagai macam caranya. Ya, berbagai macam caranya. Di antaranya tadi dengan memakai kata ala, nah itu wajib berarti. Ada kata-kata hak itu juga wajib berarti. Nah, ini dengan memakai kata-kata farud yaitu wajib. Nah, ini sedikit ya, tentang bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وأعلمهم أن الله Allah عليهم 'alaihim صلوات Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sholat lima waktu di setiap pagi, di setiap hari dan malam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat lagi ada dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban tentang sholat lima waktu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yaqul, salawatun katabahunna Allah 'alal ibad." Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu Allahi ahdan an yudkhilahu Allahul jannah Lihat, perhatikan baik-baik. Ini sekali lagi masih poin pertama, kita membicarakan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat lima waktu wajib bagi setiap muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lim, sholat lima waktu yang Allah wajibkan atas hambanya. Nah di sini lihat Allah Subhanahu Wa Taala memakai kataba kata ala alal ibad. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa para ulama usul fikih terutama mereka benar-benar memperhatikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah ini wajib Kemudian Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya dengan e, berbagai macam cara bahwasanya perintah ini juga wajib. Nah, salah satunya ini memakai kata-kata kataba ala seperti dalam eh, puasa tadi ya dalam puasa tadi surah al-baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian. Di sini salat lima waktu kata bahunallahu alal ibad diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Jadi jelas ya para pemirsa sekalian, jangan sampai ada Anda mulai saat sekarang nggak usah kebingungan. E, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya salat itu wajib? Ya. Uh, mungkin ada sebagian orang nanti akan mengatakan ya uh, saya tahunya dari mulai dah, semenjak dahulu sudah wajib Enggak, kita harus mengambil dari dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pemandangan menarik pada hadis ini yaitu para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sering ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas jika dikerjakan pasti mendatangkan manfaat kebaikan, keutamaan dunia akhirat. Ya, saya ulangi, setiap perintah termasuk di dalamnya sholat lima waktu ini yang apabila dikerjakan maka pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, ke, keutamaan dunia dan akhirat. Coba perhatikan hadis Rasul uh, la, sambungan dari hadis ini, "Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna." Karena lahu indallahi ahdan an yudkhilahu Allahul jannah. Barang siapa yang melaksanakan lima waktu, sholat lima waktu tadi tidak meremehkannya. Ya, atau bahasa yang lain saya ulangi, barang siapa yang melaksanakannya tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya. Artinya sholatnya tersebut benar-benar dikerjakan secara maksimal. Dengan meremehkan hak-haknya, maka kana lahu indallahi ahdan. Maka Allah berjanji dan janji Allah tidak pernah mungkir akan dimasukkan ke dalam surga. Karena lahu ya, maka baginya janji di sisi Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh para ulama tadi bahwa setiap perintah yang diperintahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dikerjakan pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, keutamaan dunia dan akhirat. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya tekankan di sini pada hadis ini adalah lihat man jaa bihinna lam yubayyi' minhunna syai'an. Barang siapa yang melaksanakan sholat lima waktu, tadi dan tidak menyanyiakannya, meremehkannya sedikit pun. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah andakah yang meremehkan sholat? Coba nanti eh, saya akan sebutkan daftar-daftar orang-orang yang meremehkan sholat. Tentunya saya nggak akan menyebutkan nama, ya tapi saya akan menyebutkan kelakuannya jadi yang merasa ia ya silahkan memperbaiki diri ya karena bukan e, tanda ahlu sunnah dalam berdakwah adalah menyebutkan nama tidak kecuali untuk orang-orang yang memang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kita memfonis sebuah perbuatan, perbuatan tersebut yang disebutkan nantinya meremehkan meremehkan sholat. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah andakah yang meremehkan sholat. Sebelum itu Sebelum saya sebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat, maka saya ingin menyebutkan agar nantinya atau agar siapa saja yang e, saat sekarang atau sampai detik ini masih meremehkan sholat, maka dengan menyebutkan poin kedua ini dengan izin Allah tidak akan meremehkan sholat lagi. Apa itu yang akan saya sebutkan yaitu kedudukan sholat lima waktu. Kedudukan dulu, baru nanti keutamaannya. Lihat kedudukan sholat lima waktu dalam agama Islam. Dia adalah amalan yang paling pertama dihisap di hari kiamat. Ya, tidak mungkin sholat amalan biasa kalau seandainya dihisap paling pertama. Kenapa dihisap paling pertama? Karena dia adalah amalan yang luar biasa yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah." wa in fasadat faqad khaba wa khasir. rawahu an-nasai wa sahahu al-albani artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya pertama kali dihisap atas seorang hamba dengan sholatnya. Jika sholatnya baik, dia beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, dia rugi dan buntung ataupun malang. Nah, para ikhwah sekalian, sebelum saya lebih detail menjelaskan hadis ini, bagus kiranya untuk lebih memasukkan hadis ini ke dalam hati, kita baca hadis ini secara lengkap. Bagaimana sih ceritanya sampai keluar hadis ini? Saya bacakan. Al Huraith ibn Qabisah rahimahullahu taala. Qala قدمت المدينة قال Allah, قلت Allahumma يسر لي جليسا صالحا dari Huraith bin Qabisah beliau bercerita aku mendatangi kota Madinah. Lalu aku berkata, "Wahai Allah," yaitu berdoa tepatnya, "Wahai Allah, mudahkanlah untukku mendapatkan teman yang saleh." Ini pelajaran menarik. Kapan Anda datang ke sebuah tempat, maka contoh sahabat uh, contoh uh, seorang Hurayth bin Qabisah rahimahullahu taala ini. Ya. Beliau Berdoa Allah yassirli jalisan salihan. Dari doa ini kita ambil pelajaran beberapa hal. Pertama, pentingnya mencari teman yang baik. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu yang menarik. Dia yang sebagai pendorong. Ya. Cari teman yang baik. Yang kedua, Isi waktu baik-baik dimanapun Anda berada. Lihat Allah yassirli jalisan salian. Beliau dari luar kota Madinah ingin sampai ke kota Madinah, salah satu yang beliau cari adalah teman yang baik. Kemudian Huraith ibn Qabisah bercerita, "Fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu an." Maka aku pun duduk di majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini juga terdapat pelajaran menarik para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Abu Hurairah dengan kesepakatan seluruh ulama hadis mutaakhirin mutakaddimin baik yang telah lalu ataupun yang akan datang bahwasanya Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau terakhir masuk dalam agama Islam beberapa sebab yang bisa kita ambil kenapa Abu Hurairah malah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ceritakan dan para ulama juga menceritakan. Beliau pernah bercerita bahwasanya tidak ada yang lebih banyak hadis dariku kecuali dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma karena beliau menulis dan aku tidak menulis. Tetapi kenyataannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu malah kedudukannya kalau saya boleh runut ya, Abu Hurairah yang pertama, kemudian yang kedua Aisyah, kemudian yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Abdullah bin Umar, kemudian yang keenam uh, di antara Abdullah bin eh, bin Amr bin As radhiyallahu anhu atau beliau yang ketujuh. Yang jelas jauh perbedaannya. Nah, apa sebabnya dijelaskan oleh para ulama dan ini mungkin bisa kita ambil pelajaran nantinya. Bahwanya salah satu sebabnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti dalam hadis ini beliau sibuk meriwayatkan hadis. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As kadang beliau sibuk berdakwah ke sana kemari. Kadang beliau e, sibuk berjihad, kadang beliau disibukkan dengan sesuatu e, kepemimpinan. Nah, ini ini menunjukkan bahwasanya qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kapasitasnya. Anda punya sesuatu yang Anda bisa menjadikan diri Anda bermanfaat untuk untuk orang lain, gali itu. Gali walau secuil. Tapi bersenilah dalam itu. Anda punya harta, maksud saya begini. Anda punya harta, maka gali. Beramal dengan harta Anda. Ya, dengan apa saja jenis amal mencetak buku, mencetak stiker untuk pengajian-pengajian sunnah, kemudian membiayai pengajian, bersedekah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, melunasi hutang orang lain, ah, masih banyak yang lain. Anda punya ilmu, kerahkan. Kerahkan kemampuan dengan ilmu Anda. Jadilah orang yang paling bermanfaat. Ya, Jadilah orang yang paling bermanfaat karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Khair itu adalah kata komparatif yang artinya yang paling baik, menunjukkan kelebihan dan kepalingan. Paling baik siapa mereka? Anfa'ahum linnas. Yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk manusia. Apa saja? Anda punya keahlian dengan eh, dengan akhlak Anda, maka berakhlaklah yang baik. Yang gali kapasitas dan kapabilitas yang ada di dalam diri kita untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pun mengajari. jelas Jalastu ila Abi Hurairah. Aku duduk di majlis Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqultu inni da'awtu Allah azza wa jalla an yuyassira li jalisan salihan. Subhanallah. Ya, artinya sesungguhnya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kata Huraid ibn Qabisah untuk memudahkanku mendapatkan teman yang saleh Fahadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wahai Abu Hurairah, ya, uh, riwayatkan kepadaku dengan sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari ini yaitu bahwa termasuk tanda teman yang soleh karena penyakit sebagian orang sudah tahu ilmunya harus mencari teman yang soleh tapi dia tidak tahu teman yang soleh itu bagaimana Nah perlu dijelaskan kalau begitu tanda-tanda teman yang soleh. Nah salah satu teman yang soleh adalah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan ilmu agama, yang bisa memberikan manfaat agar kita lebih bertakwa kepada Allah sebagaimana yang terjadi pada Huraif dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Huraif berkata, "La'allallah an yanfa'ani bih." Semoga Allah memberikan kebaikan kepadaku dengan hadis tersebut. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun meriwayatkan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari salatnya adalah Eh, dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka dia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk dia akan merugi dan malang. Nah dari sini kita ambil pelajaran kembali bahwasanya lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru ketemu dengan Harith ibn Qabisah. Harith ibn Qabisah minta sesuatu yang paling bermanfaat dari Abu Hurairah. Ternyata pesan hadis yang per, yang paling pertama diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Hurith adalah perkara apa? perkara tentang sholat menunjukkan sholat mempunyai kedudukan yang tinggi bukan hanya di sisi Allah bukan hanya menurut Rasulullah tetapi pun menurut para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mudah-mudahan penjelasan tadi benar-benar memasuk ke dalam hati kita bahwa memang sholat mempunyai kedudukan yang tinggi setelah kita membaca riwayat hadisnya secara lengkap Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala. Dalil yang lain menunjukkan kedudukan salat, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu an. An Ummi Salamah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حضر جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم بها wa ma yakadu yufidhu yafidhu biha lisanuh. Artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut ingin dihadiri oleh kematian hina hudir artinya ingin dihadiri oleh kematian beliau senantiasa ja'ala yaqul terus-terusan mengucapkan itu as-salata as-salata Artinya jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aimanukum. Dan apa saja yang Eh, eh, dan uh, saya ulangi, jagalah salat, jagalah salat dan budak-budak kalian. Maksudnya jagalah sikap kalian, kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Kemudian Ummu Salamah bercerita, masih saja Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu kalimat, jagalah salat, jagalah salat. Padahal dalam keadaan sakaratul maut, hampir mulut beliau terisi dengan ucapan itu saja. Artinya beliau tidak bosan-bosannya mengucapkan itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan sholat yang tinggi. Yang pertama, yaitu sampai dalam keadaan yang begitu berat didatangkan oleh se seorang manusia yaitu ketika sakaratul maut masih mengingatkan sholat ini menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat ya bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat tiga hari sebelum meninggal beliau masih mengingatkan akan hal itu ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan Lisan beliau tidak lepas-lepas mengingatkan itu menunjukkan kedudukan yang tinggi di dalam salat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, yang lebih luar biasa lagi hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan kedudukan salat. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Beliau bercerita Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin." wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madhaji'. Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukul mereka ketika berumur eh, sepuluh tahun. Dan pisahkan di antara mereka dalam perihal tempat tidur tempat tidur mereka. Dari mana kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ini hadis menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat. Lihat, semua ibadah, semua ibadah diperintahkan untuk mengerjakannya tatkala seseorang sudah balik. Adapun sholat, saking pentingnya, saking mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, maka sholat diwajibkan meskipun belum balik. Ya, Kebanyakan anak-anak 7 tahun belum ada yang balik. Hanya dalam tahap mumayiz, Artinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, Mana yang hak, mana yang batin. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari itu menunjukkan keutamaan atau kedudukan yang tinggi di dalam sholat. Adapun keutamaan sholat maka sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa hal saja yang paling penting yaitu kita dengan sholat tidak akan banyak dosa. Ya, karena sholat menahan perbuatan fahsyat dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Didikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya. Perbuatan fahsya kadang-kadang dimaksudkan zina Kadang-kadang seluruh syahwat yang diharamkan, baik dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Mungkar adalah dosa yang ditampakkan atau seluruh macam dosa. Maka bisa diambil ringkasan dari ayat ini surat Al-Ankabut ayat 45 tidak akan pernah nyatu orang yang sholat dengan maksiat. Ya, idealnya semestinya itu, seperti itu nggak akan pernah nyatu orang yang sholat dengan judi. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." ma yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun? saya artikan uh, ayat yang uh, setelahnya ini ayat kalau tidak salah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 91. Silahkan dicek kalau salah maka mungkin dicari tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, kemudian judi, sesaji, mengundi nasib, termasuk daripada perbu eh, buruk perbuatan dari perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian beruntung sesungguhnya syaitan menginginkan meletakkan permusuhan persengketaan di antara kalian di dalam perkara homer dan judi pasti orang judi ataupun orang minum homer pasti dia bermusuhan pasti kelahi pasti marah-marahan Kemudian, wa yasuddakum an dzikrillah mena, melarang dari berzikir kepada Allah. Coba perhatikan, orang berjudi nggak mungkin. Subhanallah, nggak mungkin. Ya, kemudian astagfirullah, nggak mungkin itu. Pasti jauh daripada zikir, jauh daripada uh, membaca Al-Quran. Wa anis salah dan juga jauh dari salat. Nah, ini perhatikan, ya. Makanya saya katakan tadi, dari surah al kabut ayat 45, ringkasan kita bisa ambil bahwa sholat pantang. Orang yang benar-benar sholat pantang terkena maksiat. Judi, khamar, membunuh, mencuri, ya. Karena Allah berfirman, "Tanha 'anil fahsya wal munkar." Kalaupun nanti di tengah masyarakat ternyata terjadi sholat tetapi masih berbuat fahsya, masih zina, masih main wanita, masih uh, melakukan perbuatan fahsya keji, atau mungkar dosa-dosa, maka ini bermasalah dengan sholatnya bukan bermasalah dengan ayatnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ingin lebih jelas eh, tafsiran dari fahsyah dan mungkar, saya ambilkan dari tafsir Imam Nukathir. Beliau mengatakan al-fawahish al-muharramat. Salat melarang dari perbuatan fahsyah. Itu adalah hal-hal yang diharamkan. Wal mungkarat ma zahara minha min fa'ilihi Salat melarang dari perbuatan fahsyah dan mungkar. Mungkar apa? Yaitu dosa-dosa yang diper, dinampakkan oleh pelakunya. Itu disebut dengan mungkar. Dosa-dosa yang dinampakkan oleh pelakunya. Itu yang disebut dengan mungkar. Ini tafsir dari Imam Nukathir rahimahullah. Kalau kita perhatikan dalam kitab An-Nihayah fi Al Asar. Bahwa fahsyah artinya adalah kullu ma yashtaddu qubhuhu minadzunubi wal ma'asi. Setiap dosa dan maksiat yang sangat keji, sangat buruk itu fahsya. Kemudian dia mengatakan wa katsiran ma taridul fahishatu ma'na zina dan kebanyakan fahisha di uh, disebutkan dengan makna zina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ambil pelajaran yang lain. Kalau tadi berkaitan dengan dunia, dan ini tidak semua ya, tidak semua. Saya hanya menyebutkan keutamaan sedikit saja. Yang kedua yaitu pelajaran yang kedua adalah atau keutamaan yang kedua dari keutamaan sholat yang kita akan dapatkan di akhirat. Apa itu? Dihapuskan dosa. Dan kalau orang dihapuskan dosa, maka dengan rahmat dari Allah pasti surga. Dihapuskan dosa, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti surga. Dan cara terhapus dosa salah satunya adalah salat lima waktu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dzalika yubqi min darani?" Apa pendapat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beritahukan kepada kami. Kalau eh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian? beritahukan kepadaku. Kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, kemudian ia mandi di sungai tersebut setiap hari lima kali. Apa pendapat kalian tentang hal itu? Apakah masih tersisa kotoran daki dari tubuhnya? Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjawab, "La yubqi min daranihi syai." Tidak tersisa sedikit pun. Lihat kata-kata syai'an, sedikit pun. Ya, sama sekali dagingnya tidak ada sedikit pun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika masalus salawatil khams ya yamhullahu bihal khataya." Yang sedemikian itu seperumpamanya seperti salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan salat lima waktu tersebut dosa-dosa. Nah, ini ya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar satu dosa, dosa-dosa syai'an, tidak akan tersisa sedikit pun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada ancaman bagi yang meremehkan sholat. Ancaman bagi yang meremehkan sholat. Sebelum saya sebutkan tanda-tanda siapa saja yang meremehkan sholat, lihat ancamannya. Mudah-mudahan setelah menunjukkan kedudukan sholat, keutamaan sholat, lalu ancaman yang meremehkan sholat, maka tidak akan ada lagi yang meremehkan sholat. Baik saya, bapak ibu, saudara-saudari sekalian dan seluruh kaum muslim. Lihat ancamannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu beliau bercerita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, siapa dari kalian yang bermimpi? Maksudnya tadi malam. Qala fayaqussu alaihi man Allah an yaqus. Maka akhirnya ada orang-orang yang bercerita tentang mimpinya. Siapa saja yang ingin bercerita silahkan. Wa innahu qala dzata ghadabin Ternyata pada hari itu Rasulullah SAW di waktu pagi hari bercerita beliau yang bermimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Innahu atani laylah atian. Sesungguhnya datang kepadaku dua orang, maksudnya dua makhluk, yaitu malaikat. Wa innahuma asani dan mereka mengajakku pergi. Mereka berdua mengajakku pergi. Wa innahu qala intalik. dan mereka berdua berkata pergilah. Ayo pergilah Maksudnya bersama kami kita pergi. Wa innin talaqtu ma'ahuma dan aku pun pergi bersama mereka berdua wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna artinya lalu kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring dan seseorang yang sedang berdiri. Jadi ada dua orang, satu berbaring, satu berdiri. Ya, dengan membawa batu. Ya, kemudian orang yang membawa batu tersebut melemparkan batu ke kepala yang berbaring tadi. Maka akhirnya pecahlah kepalanya. Dan batunya menggelinding ke sana kemari. Lalu orang yang melempar tadi mengikuti batunya dan mengambilnya. Dan orang yang melempar tadi, yang mengikuti batu tadi dan mengambilnya, tidak akan kembali sampai kepala orang yang rebahan tadi kembali seperti semula. Kemudian summa ya'udu alaih, lalu dia ulangi perbuatannya tadi. Fayaf'alu bihi mislama fa'alal ula. Maka dia perbuat sebagaimana yang dia kerjakan kali pertama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, artinya ini terus terusan siksanya seperti itu. Beliau mengatakan Subhanallah, mahadani. Artinya Maha Suci Allah. Ada apa dengan dua orang tersebut kok saling menyiksa? Nah, di sini terdapat pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata subhanallah digunakan kebanyakannya dalam keadaan takjub yang me mengerikan ataupun yang e, membuat hati tidak enak. Itu subhanallah. Adapun takjub yang membuat hati wah merasa riang, gembira, senang, maka itu mengucapkan masya Allah atau Allahu Akbar atau Allahumma barik. Ya, adapun subhanallah untuk takjub yang apabila Eh, menunjukkan takjub untuk sesuatu yang rendah, menghinakan agama, menghinakan Allah dan semisal. Maka ucapkan subhanallah. Kemudian di akhir hadis dijelaskan oleh malaikat siapa mereka ini. Maka malaikat mengatakan, "Fama hadzal ladzi raaitu?" Uh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fama hadzal ladzi raaitu?" Apa yang engkau yang aku lihat? Qala li ama inna sanukhbir. Maka dua malaikat tersebut bersabda atau berkata lebih tepatnya, kami akan memberitahukan kepada engkau. Ammar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu rajulu ya'khudul qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'anil salatil maktubah. Adapun seseorang yang kamu datangi dan kepalanya dilempar dengan batu kemudian pecah, sesungguhnya dia adalah seseorang yang dulunya dekat dengan Al-Quran, lalu dia e, kesampingkan Al-Quran. Dulunya menghafal Al-Quran, lalu dia lupakan hafalannya tersebut. Atau terlupakan dari dia. Ya, dulunya semangat membaca Al-Quran, lalu dia tinggalkan itu. Wa yanamu anis salatil maktubah. Dan ya dia tidur dari sholat sholat wajib. Artinya apa para ikhwas kalian? Artinya adalah dia tidak mengerjakan sholat wajib. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah itu adalah yang pertama. Ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Sekarang ancaman yang kedua bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musalli." Wail bagi orang-orang yang sholat. Apa itu wail? Kalau saya buka terjemahan eh, Al-Quran dalam bahasa Indonesia Fawailun lil musallin itu dalam surat Al-Ma'un kita lihat terjemahannya e, maka cel kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat tidak terlalu menancap di dalam hati kalau cuma baca buku terjemahan Al-Quran baca Al-Quran terjemah kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Apa maksud wail? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim saun. Orang-orang yang meremehkan salat. Apa itu wail? Perhatikan. Imam Ibnu mengatakan al-wailu al-halaku wad-damar. Wail adalah kecelakaan, kerusakan dan pemusnahan. Hia kalimatun masyhuratun fil lughah. Dan dia adalah ucapan yang masyhur di dalam bahasa Arab. Kemudian Sufyan ibn Masruk Al-Thawri mengatakan dari Ziyad ibn Fayyad bahwasanya dia mendengar Abu Ayyab mengatakan wail sadidun fi asli jahannam. Wail adalah merah uh, eh, apa? Uh, eh, nanah di dalam keraknya neraka. Berarti yang meremehkan sholat mendapatkan siksa makan nanah di dalam dasar neraka fi asli jahanam neraka jahanam ya ini arti wail nah, baru setelah itu kan benar-benar masuk ke dalam diri kita benar-benar kita takut untuk meremehkan sholat yang nanti akan kita sebutkan apa saja sifat-sifat yang meremehkan sholat kemudian Atta ibnu Yasar rahimahullah ta'ala mengatakan al-wail wadin fi jahannam law suyirat fihi al-jibalu lama'at Wail artinya adalah lembah dalam neraka jahanam. Kalau seandainya dimasukkan gunung, maka gunung tersebut akan meleleh. Saya tidak tahu di dunia ini ada benda yang lebih kuat dibandingkan batu. Ya, besi dipanaskan bisa meleleh Emas dipanaskan bisa meleleh, perak dipanaskan bisa meleleh, baja dipanaskan bisa meleleh, batu dipanaskan tidak bisa meleleh dia. Ya, bahkan dia termasuk daripada apa? Dari eh, wukudun uh, nar, dari pembakar-pembakar neraka. Ya, dari bahan bakarnya neraka. Ini dia batu. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 74 yang menunjukkan tentang kuatnya batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khasyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Lihat perhatikan surah Al-Baqarah ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya, 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Lihat. Di sini ayat menunjukkan bahwa Allah menggambarkan kekerasan sesuatu dengan batu. Karena memang batu itu adalah bahan yang paling keras, yang tidak bisa meleleh. Kemudian, bahkan lebih keras dan lagi dari batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Lihat sekali lagi ayat ini menunjukkan batu adalah sesuatu yang paling kuat. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam muail, yang mana wail adalah ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu gunung, yang mana gunung adalah kumpulan dari batu-batu tersebut meleleh. Apa yang Anda pikirkan saat itu? Pikirkan arti tempat siksa yang paling panas batu bisa meleleh jika dimasukkan ke dalamnya. Gunung bisa meleleh jika dimasukkan ke dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ancaman yang ketiga dari orang yang meremehkan salat. Ini ini belum saya menyebutkan ancaman-ancamannya ya. Al dalam surah Al-Qalam ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin disingkapkan betis. Di sini di beberapa tafsiran betisnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'una ila sujud fala yastati'un." Dan mereka diperintahkan diajak di diajak untuk sujud mereka tidak mampu. Maka buruknya orang yang meremehkan sholat nantinya adalah mereka di tidak bisa untuk sujud di hari kiamat dan ini ancaman buruk ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu eh, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah ay fid daril akhirah bi ijramihim wa takabburihim fid dunya mereka mata-matanya benar-benar kemudian me, me, merendahkan diri. Kenapa di akhirat mereka seperti itu? Kenapa? Karena mereka di dunia. Fa'uqibu binaqidhi ma kanu alaih. Mereka akan disiksa dengan kebalikan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ini seperti itu. Yang sombong akan direndahkan oleh Allah di, di akhirat. Ya, yang congkak akan dihinakan oleh Allah di akhirat. Seperti itu selalu. Ya, orang yang melakukan maksiat dia akan disiksa dengan kebalikan dari apa yang akan dia dapatkan di dunia. Walamma da'au ila sujud atau du'u ila sujud fi dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim kadzalika uqibu bi'adami qudratihim alaih fil akhirah. Ketika mereka hidup di dunia, sehat badannya, selamat badannya, ya, tetapi diajak sholat malah nggak mau, hayya ala salah, hayya ala falah tidak mau. Ya, maka di akhirat di, dihukum dengan kebalikan dari itu dihukum dengan kebalikan dari itu. Maka ini kaidah, ya, kaidah bahwasanya uqibu biqaddi bidaqidi ma kanu alaih. Mereka akan disiksa dengan kebalikan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ketika mereka sehat di dunia, selamat mereka di dunia, mereka tidak mau sujud. Maka ketika di akhirat diperintahkan untuk sujud, tidak bisa sujud. Disiksa dengan kebalikan dari apa yang telah mereka lakukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, la yastati'u ahadun minal kafirin wal munafiqin an yasjud bal ya'udu dhahra ahadihim tabqan wahidan. Orang kafir, orang munafik nggak bisa sujud. Tetapi selalu setiap kali ingin sujud maka badannya menjadi satu. Ya, menjadi satu. Tidak bisa sujud kullama arada ahadum an yasjuda kharra liqafah. Setiap kali ingin sujud menundukkan diri, maka dia jatuh ke belakang. Setiap kali ingin menundukkan diri, jatuh ke belakang. Aksus sujud, kebalikan dari sujud. Makanya seperti yang kita katakan tadi, fauqibu ma kanu Mereka akan disiksa dengan kebalikan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Nah, ini ancaman-ancaman berat, ya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ancaman sakar sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudatsir ayat 40 38 sampai 44, kemudian juga surah Al-Mudatsir ayat 26 sampai 30, belum lagi di, di, disiksa dengan ghai surat Maryam ayat 59. Saya jelaskan sedikit tentang surat Maryam agar tidak ada orang lagi yang meremehkan salat. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khulfun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Artinya, maka akan ada orang-orang setelah mereka yang menggantikan, yang meremehkan salat, mengikuti hawa nafsu dan ini ini berduaan selalu. Meremehkan salat pasti mengikuti hawa nafsu. Maka mereka akan mendapati ghai. Apa itu ghai? Abdullah bin Abbas mengatakan ghai khusran, kerugian Qatadah mengatakan rai syar, keburukan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan rai wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Artinya, rai adalah lembah dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya busuk. Kalau tempat itu dalam, maka habis oksigen. Orang susah bernafas. Ya, habis oksigen, orang susah bernapas, ditambah lagi dengan bau yang busuk, maka akan tambah sangat mematikan. Itulah ghaib bagi siapa yang meremehkan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqawna ghayyan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Abu Ayyab mengatakan ghay wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahanam isinya adalah muntah dan darah itu bagi yang meremehkan sholat. Sekarang, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang meremehkan sholat. Karena waktu sudah mulai e, mau habis, tanda-tanda orang yang meremehkan sholat. Yang pertama, yang tidak meyakini sholat itu wajib. Maka ini jika telah ditegakkan hujah pada dia dan ter, eh, ha, tidak ada penghalang atasnya tetapi masih meyakini sholat lima waktu tidak wajib maka bisa dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam makanya ini faidah tadi saya menjelaskan di awal tentang wajibnya sholat lima waktu dengan berbagai macam penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Ini tanda meremehkan yang pertama. Tidak meyakini kewajiban sholat. Meskipun dia sholat. Kalau ditanya, wajib nggak sholat lima waktu? Enggak, saya cuma ingin sholat aja. Enggak, enggak wajib. Maka ini, kalau seandainya ditegakkan hujah pada dia, artinya dia ditanya, kemudian diberikan pengajaran, lalu tidak ada yang menahan dia, tetap saja dia berpendapat bahwasanya sholat lima waktu tidak wajib, maka keluar dari Islam orang ini. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, tanda orang yang meremehkan sholat. Yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat ini ada dua macam. Sama sekali tidak sholat, atau sholatnya Senin, Kemis. Senin, Kemis. Ya, sholatnya Jumat aja, atau sholatnya Idul Adha, Idul Fitri saja, atau sholatnya terawih saja. Nggak ada orang kadang-kadang sholat terawih semangat. Subhanallah, sholat lima waktu nggak semangat. Ya, kalau seandainya saya katakan dengan sadar ini, dengan sadar, kalau seandainya ada orang yang tidak sholat taraweh sebulanan Ramadan, tidak berdosa, cuma ketinggalan fadilah, tetapi orang yang tidak mengerjakan sholat lima waktu, maka ini bisa masuk ke dalam ancaman orang yang meremehkan sholat. Nah ini, ini tanda yang kedua dari orang yang meremehkan sholat, tidak mengerjakan sholat, baik sama sekali ataupun e, sesekali mengerjakan sholat. Ya, sesekali mengerjakan sholat. Perhatikan hadis-hadis berikut, di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat perihal salat barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir ya ini hadis yang begitu tegas yang meninggalkannya maka sungguh telah kafir saya tidak akan berbicara meninggalkan sekali kah dua kali kah Tidak. Yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kafiran meninggalkan salat. Kalau sudah ninggalin salat, tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Nah, ini yang kedua. Ya, baik yang mengerjakan tidak mengerjakan sholat sama sekali atau yang mengerjakan sholat sesekali saja dan kebanyakan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Apa maksudnya? Kalau sholat itu sangat cepat. Seperti burung lagi mematuk makannya atau ayam lagi mematuk makannya. Ruku sujud eh, tidaknya cepat sekali dan ini terjadi kadang-kadang di sebagian masjid di e, sholat-sholat taraweh. Cepat sekali sholatnya. Tidak ada khusyuk, tidak ada tumak nina. Tumak nina itu rukun. Yang apabila rukun adalah asyai'ul aqwa fi syai' sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Jika tidak ada rukun itu maka tidak ada sholat. Jika tidak ada tumak nina tidak ada sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Nah, coba perhatikan sekarang Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa salla fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa radda wa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Nabi Muhammad SAW pernah memasuki Masjid Nawawi, kemudian ada orang masuk, kemudian sholat, lalu mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, kemudian beliau bersabda, kembali engkau, sholatlah sesungguhnya engkau belum salat. Orang tersebut pun salat lagi sebagaimana yang telah yang dia telah kerjakan sebelum itu. Lalu dia mengucapkan salam lagi kepada Rasul SAW untuk kedua kalinya. Kata Rasulullah SAW, "Irja fasalli fa Kembali engkau salat. Sesungguhnya engkau belum salat. Oh, beliau ulangi hal itu tiga kali. Maka orang tersebut akhirnya menyerah. Wallazi ba'atsaka bil wa ma uhsinu ghairahu fa'allimni demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak bisa sebaik, aku tidak bisa baik selain itu. Maka ajarilah aku sholat Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari beliau idza kunta ila salati fakabbir jika ingin salat maka bertakbirlah thumma qra ma tayassara ma'aka min quran kemudian bacalah apa yang mudah dari hafalanmu tentang al-quran thumma rka hatta tatma'inna raqian lalu rukulah sampai kamu tumanina ruku thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman kemudian angkatlah sampai tenang dalam berdiri artinya tumak nina dalam berdiri masjid hatta inna sajidan kemudian sujudlah sampai tumak nina dalam keadaan sujud marfa' hatta inna jalisan kemudian bangunlah dari sujud duduk sampai kamu tumak nina dalam julus dalam duduk waf'al dzalika fi salatika kulliha maka kerjakan hal itu di dalam salatmu seluruhnya ini menunjukkan tumak nina rukun salat saya pernah mendengar Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hafizahullah Ta'ala bercerita ataupun berceramah dalam sebuah ceramahnya. Beliau mengatakan, di zaman sekarang ini ada orang-orang kadang-kadang kalau lagi sholat, ya misalkan begini. Kalau lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung. Ini tangannya ke sini. Ngambil handphone. Ya, jadi zikirnya itu dirubah. Yang aturan zikir dengan tangan ini zikirnya di handphone melihat status yang sudah dia kirim, melihat uh, apa namanya berita-berita, melihat hal-hal media sosial misalkan. Ini menunjukkan bahwasanya nantinya ditakutkan orang-orang seperti ini tidak khusyuk, tidak tumak nina di dalam sholatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada tanda meremehkan sholat yaitu orang yang terlambat, orang yang tidak sholat berjamaah orang yang tidak sholat berjamaah. Ini termasuk daripada orang yang meremehkan sholat. Terutama laki-laki. Laki-laki menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam dia diwajibkan untuk sholat lima waktu di masjid. Ya, e, dalam beberapa hadis diantaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an beliau bercerita ja'a rajulun a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datang orang buta Perhatikan yang matanya sehat, badannya sehat, datang orang buta menemui Rasulullah SAW. alaihi wasallam faqal inni asma'un nida. Aku mendengar uh, panggilan azan. Fala'alli la ajidu qa'idan eh, wa yashuqqu alayya. Karena aku buta, aku tidak mendapati orang yang menuntunku ke masjid dan itu sulit bagiku untuk pergi ke masjid. Apa attakhidhu masjidan fi dari? Bolehkah aku mengambil masjid di dalam rumahku? Artinya salat di dalam rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayabulughukan nida?" Apakah sampai kamu dengar azan? Maka orang tersebut menjawab, "Na'am." Iya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'idha sami'tan nida fakhush. Kalau engkau dengar azan maka keluar, keluar. Maksudnya keluar menuju masjid ya hampiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah di sana. Nah, ini termasuk daripada meremehkan solat yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan solat berjamaah. Di sebagian madhab fikih mengatakan bahwasanya solat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ya akhi, kalau seandainya sunnah muakkadah ya dikerjakan. Jangan sampai kosong masjid yang ada cuma muadzin sendirian, kemudian dia imam, dia plus juga makmum sekalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk tanda orang yang meremehkan sholat diantaranya yaitu uh, orang yang terlambat sholat berjamaah. Nah, kalau tadi tidak mengerjakan sholat berjamaah, ini terlambat sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil saffil awwal hatta yu'akhirahumullahu finnar." Subhanallah. Masih saja orang-orang terlambat dari saf pertama sampai Allah akhirkan mereka di dalam neraka sampai Allah akhirkan mereka di dalam neraka. Dan uh, ada ada tafsiran menarik juga ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maun, "Alladzina hum an salatihim sahun." Orang-orang yang lalai dari salat mereka. Maka perhatikan baik-baik eh, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan wa imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban Maksud daripada sahun remeh meremehkan sholat adalah dia mengakhirkan waktu sholat dari waktu awalnya kepada akhirnya selalu terus menerus seperti itu dan itulah sifat dari sifat orang munafik idza kamu ila salati kamu kusala jika mereka bangun mendirikan salat mereka bangun dalam keadaan malas ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para pendengar sekalian saya kembalikan acara kepada Akhi Fawaz Habibullah Ta'ala. Nah terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan atas bahasan materi dan tausiah bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudara si masa akidah setelah sesi materi tadi, mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silahkan bisa untuk eh, menggunakan nomor telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081317776543 dan 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. baik untuk yang pertama, silahkan di 0218236543. Kami coba sapa penelpon pertama. Naam. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu dari hamba Allah di Kalimantan Selatan. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Oh, mau, mohon maaf Ustaz mau bertanya dulu sebelum saya mengenal sunnah. Silakan. Nah, berbuat salah kepada sesama muslim. Terus sering saya minta maaf di setiap ada kesempatan. Akan tetapi Ustaz, ucapan maaf yang saya ucapkan hanya secara umum saya tidak menjabarkan apa kesalahan yang telah saya lakukan Ustaz. Iya. Setelah selesai itu menyesal perbuatan saya, apa mungkin dosa saya diampuni? Iya. Baik. Terima kasih Ustaz Baik. jawabannya. Jazakallah khair. Wa iyaki. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Kalimantan Selatan atas interaksinya. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah e, Jazakumullahu khairan kepada ibu yang ada di Kalimantan Selatan Maka kalau seandainya ibu berkenan pun bisa mendatangi majlis-majlis ilmu yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin di antaranya di Masjid Imam Syafi'i di Pemurus Dalam di depan SMPN 19 kemudian juga di majlis-majlis taklim lainnya di antaranya Masjid E, Baitul Hikmah di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian juga Masjid Ta'lim uh, eh, Rahmat di depan uh, di dealer Suzuki, kemudian juga Majlis Taklim Setia di rumah Pak Haji Bambang. Mudah-mudahan bisa menuntut ilmu di Kalimantan Selatan. Kemudian pertanyaan yang disampaikan tadi, maka jawabannya adalah kalau seandainya ibu meminta halal kepada suami atas kesalahan-kesalahan maka jika suami sudah memaafkan, sudahlah. Ya. Dan ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tidak perlu untuk mengucapkan kesalahan tersebut secara rinci demi menjaga mafsadat yang lebih besar. Ya, demi menjaga mafsadat yang lebih besar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi syai'in fi irdhihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang ia memiliki kezaliman untuk saudaranya di dalam uh, sesuatu ataupun harga diri, harkat martabat, maka hendaklah dia minta halal hari ini. Lihat disebutkan minta halal secara umum, tidak e, kalau seandainya menyebutkan e, secara khusus atau rinci kemudian mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka lebih tidak mengapa seseorang minta halal dengan yang umum saja. Wallahu alam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya Demikian Ibu di Kalimantan Selatan Kita beralih untuk penelpon kedua Silahkan 021 823 6543 Iya, halo. Halo. Iya. Halo, ya. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dengan Bapak dari Gorontalo. Suaranya agak terputus-putus, mungkin Bapak bisa beralih ke tempat atau lokasi yang sinyalnya lebih baik, Bapak. Iya, iya, iya. Dari mana, Pak? Dengan Bapak siapa? dari Tepatau, dari Halo. Silakan Bapak ke pertanyaannya Pak. Oh saya mau suka setiap hari masjid. Halo. Tapi ya, halo, Saya suka setiap di masjid. Iya. Tapi imamnya tidak cuma nah. Iya. Dua imam tahan tadinya tidak betul. Jadi selama ini tidak bisa berjamaah di masjid. Iya. Gimana menurut Ustaz? Baik, baik. Bapak di Gorontalo, terima kasih interaksi dan pertanyaan yang telah disampaikan. Jazakallah khairan barakallahu fiik Bapak untuk uh, interaksinya. Silakan Ustaz, bisa menyimak dengan baik. Ya, baik uh, saya uh, ulangi pertanyaan dari Bapak di Gorontalo. Uh, selama ini beliau belum bisa untuk berjamaah di masjid karena uh, sholat berjamaah di masjid imamnya tidak tumak ninah dan Eh, bacaan Al-Fatihahnya belum benar Ustaz. Bagaimana eh, menurut Ustaz sikap yang terbaik bagi eh, Bapak tadi? Terima kasih Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo tadi Maka e, semoga kita senantiasa senantiasa menjaga tentang sholat lima waktu ini Terutama yang berkaitan dengan berjamaah di masjid sehingga masjid-masjid makmur dan saya katakan hanya orang-orang beriman yang memakmurkan masjid artinya tanda khusus orang beriman yang sangat eh, khusus adalah yaitu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah." Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat membayar zakat. Taib dari e, pertanyaan tadi tentang yaitu kalau seandainya sholat berjamaah di masjid masjidnya itu e, imamnya tidak tumak nina maka jika memang benar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan e, bahwa Eh, imamnya tidak tumak nina maka tidak diperbolehkan kita untuk berimam di belakangnya karena imamnya tidak melaksanakan salah satu kewajiban dan rukun dari sholat yang mengakibatkan sholatnya tidak sah. Uh, kemudian kalau seandainya berkaitan dengan Al-Fatihah itu pun salah satu penyebab seseorang tidak boleh berimaman dengan orang yang e, salah ataupun e, keliru dalam membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat maka saya sarankan pertama sarannya adalah bermusyawarah dengan pengurus masjid kemudian jamaah masjid agar mencari imam yang tumak dan juga khusyuk ataupun imam yang ada diperbaiki. Adapun solusi bahwasanya bapak tidak sholat di masjid, maka saya berharap untuk mencari masjid yang lain yang bisa tumak ninah dan juga bacaan al-fatihahnya benar. Wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak yang berada di Gorontalo semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang telah begitu ma banyak masuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, ada pertanyaan eh, yang datang dari eh, seorang pendengar kita yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz saya memiliki seorang ibu yang beliau sangat rajin sekali sholat akan tetapi eh, kata-kata e, e, dari beliau sering menghardik anak-anaknya dan juga sering e, mencela perbuatan anak-anaknya e, bagaimana Ustadz kiat bagi kami anak-anaknya untuk menghadapi beliau dan terkait dengan sholatnya apakah ini merupakan uh, tanda uh, eh, sholatnya belum uh, bermanfaat untuk ibu mohon nasihat bagaimana cara mengingatkannya terima kasih Ustaz Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka uh, yang seperti ini adalah bermasalah dengan akhlak dan semestinya orang yang sholat senantiasa sholat tersebut memberikan sinar cahaya akhlak yang baik oleh karenanya Islam itu agama yang komprehensif agama yang menyeluruh yang bukan hanya mengurus akidah ibadah tetapi juga muamalah dan tingkah laku ya maka ketika seorang ahli ibadah akan tetapi tidak berakhlak baik maka ini termasuk kekeliruan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan laisa syai'un athqalu fil mizan min husnul khuluq tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan dibandingkan akhlak yang baik dan akhlak yang baik diantaranya yaitu tidak berkata kasar berwajah tersenyum kemudian tidak menyakiti, kemudian suka membantu. Itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Oleh karenanya eh, anak-anaknya senantiasa menasihati dengan baik kepada ibunya tersebut agar tidak menghardik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Saudara Lukman di Kalimantan Tengah. Ustaz mohon penjelasannya bagaimanakah hukum apabila kita berjamaah di eh, rumah uh, untuk uh, memberikan pendidikan kepada keluarga dan tidak dilakukan di masjid Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Eh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban atas hal itu adalah uh, tidak diperbolehkan tetap saja seseorang yang muslim balik berakal laki-laki maka dia diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid ya berjamaah di masjid yang dikumandangkan sholat yang dikumandangkan azan padanya dan tidak ada tempat jamaah dikenal di zaman para sahabat di zaman Rasulullah kecuali masjid maka hendaknya dia uh, mengerjakan sholat berjamaah di masjid wallahu alam baik terima kasih atas jawaban yang disampaikan Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada banyak pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, mohon nasihat dan penjelasannya bagaimanakah cara bertobat dari eh, solat-solat yang eh, tidak dikerjakan di waktu-waktu yang lalu dan kita tidak mengetahui secara persis berapa banyak jumlah solat tersebut yang kita tinggalkan. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya dari para pemirsa sekalian Dan semoga kita senantiasa diberikan taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala dosa yang pernah kita lakukan Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, mohon perhatian sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan ini karena pertanyaan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim jawabannya dan sebelum itu juga saya katakan bahwasanya para ulama menyatakan setiap ibadah yang mempunyai waktu awalan dan akhiran maka apabila dikerjakan di luar waktunya ini disebut perbuatan yang mengada-ngada dan tidak boleh seorang muslim untuk mengerjakan ibadah tersebut kecuali di waktunya ya apabila ibadah ada awalan dan akhiran Misalkan sholat, ada waktu sholatnya. Waktu sholat subuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Nah, itu waktu sholat subuh. Waktu puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Waktu haji dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu adalah awal dan akhiran. Nah, apabila ibadah yang ada awalan dan akhiran, kemudian ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Padahal dia adalah orang yang diwajib diwajibkan untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka jika dikerjakan di luar waktu ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Ini adalah perbuatan mengada-ngada. Dari sinilah kelirunya fatwa yang sebagian orang mengatakan bahwa kalau dahulunya meninggalkan sholat, kemudian sekarang sudah bertaubat, cara taubatnya adalah setiap kali selesai sholat fardu, maka dia sholat yang eh, sholat lagi untuk menambal sholat-sholat yang telah lalu. Maka ini adalah fatwa ataupun ucapan yang tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tadi berfirman, Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada waktu yang telah ditentukan. Yang dikerjakan di luar waktu berarti tidak sah sholatnya. Bahkan di dianggap sesuatu yang mengada-ngada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, e, kalau begitu bagaimana cara orang yang bertobat untuk e, keluar dari kesalahan dari sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan di masa lalu. Maka jawabannya yaitu dia bertobat kepada Allah apapun yang dia, eh, sholat yang pernah dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia adalah muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas artinya dia diwajibkan untuk sholat maka dia bertobat dari seluruh dosa meninggalkan sholat Caranya mengikhlaskan taubat tersebut hanya karena Allah. Yang kedua menyesali perbuatan dia banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga memutuskan dosa tersebut artinya terus sholat tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Yang keempat bertekad untuk tidak melakukan sholat eh, untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Nah ini adalah taubat yang benar-benar bertaubat. Cukup dia seperti itu. Ya, tidak ada, apalagi di sana mungkin ada sebagian yang memberikan fatwa juga, siapa yang ingin bertobat e, dari sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, maka dia bayar kafarat. Maka ini nggak ada dalil. Ya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bayar kafarat, apalagi kadang-kadang dikatakan seperti ini, bayar kafarat dan kalau kalau mau bayar kafarat kepada uh, saya, ustadznya juga boleh. Ini nggak benar ya. Tidak benar, tidak ada kafarat, tidak ada eh, kodok solat kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia wajib, padahal dia diwajibkan atas solat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, terima kasih. Tapi, Uh, eh, sebelum saya lanjutkan, tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita bertobat. Saya di sini ingin menegaskan sedikit, itu pun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa taubat kita kemudian langsung diterima. Enggak, terserah Allah. Maka tetap terus saja menyesal atas dosa-dosa meninggalkan sholat tersebut sehingga kita benar-benar menyesal dan bertobat atas Allah atas dosa-dosa tersebut. Karena sebagian orang ketika mendengar ayat-ayat tentang pengampunan setelah dia bertobat kemudian e, mendengar hadis-hadis tentang pengampunan kalau dia bertobat kemudian dia mempunyai rasa ujub rasa Eh, roja rasa harap yang terlalu berharap. Maka ini keliru. Dia harus raghaban wa rahaban. Yad'unana raghaban wa Sebagian para, para nabi alaihi wassalatu wasallam, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan rasa harap dan rasa takut. Tetap saja, meskipun dia bertobat, dia harus mempunyai rasa takut tersebut ya jangan-jangan tobatnya tidak terima seperti misalkan uh, Firaun ya tidak diterima taubatnya wallahu alam nah kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Umu Hilda di Ciamis, Bapak Yadi Bekasi, dan Abu Amar di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Kita masih memberikan satu kesempatan terakhir Ustaz, dari pesan singkat dan ini juga pertanyaan yang saya uh, ajukan dari beberapa penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum eh, dari pernikahan suami istri apabila eh, salah satu pasangannya sangat sulit untuk sholat atau bahkan tidak eh, melakukan sholat sama sekali padahal KTP-nya adalah muslim? Apakah dengan tidak sholatnya pasangan kita menyebabkan batal pernikahannya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pasangan yang tidak sholat, maka ini tidak berhak untuk dijadikan pasangan. Ya, saya dengan tegas mengatakan, nasihati pasangan tersebut agar dia sholat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak mempan dengan nasihat, maka pada saat itu panggilkan orang tuanya, diajak untuk bermusyawarah agar dinasihati sholat. Kalau tidak tetap tidak mau juga, maka ya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas seorang perempuan dipimpin oleh seorang suami yang tidak sholat atau tidak pantas seorang lelaki beristri dengan istri yang tidak sholat menjadi ibu dari anak-anaknya dan dia tidak sholat wallahu alam Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Pertanyaan tadi eh, penutup dari pertemuan kita Ustaz, mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, silakan. Eh, saya hanya ingin menyampaikan di ujung penghujung kajian ini dua hal yang pertama yaitu maka berhati-hatilah dengan meremehkan sholat itu pesan saya berhati-hatilah dengan meremehkan sholat yang kedua saya ingin e, mengajak kaum muslim dan muslimah untuk menghadiri kajian al eh, al-syeikh, al duktur Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Abbad hafizahullahu taala yang kalau seandainya sebagian orang pernah duduk dengan beliau dan saya ingin bercerita secara pribadi eh, apa yang saya alami waktu di kelas ketika beliau ngajar maka salah satu yang saya ingat dari beliau adalah bahwasanya di majlis beliau tidak pernah dibicarakan ghibah sama sekali kecuali hanya Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka pernah suatu ketika seorang mahasiswa nanya menyebutkan nama seseorang, beliau mengatakan jangan sebut nama orang di majelis saya. Itu peringatan pertama. Peringatan yang kedua, beliau mahasiswa tersebut masih bertanya dengan menyebut nama orang, kemudian beliau peringatkan, ini yang kedua. Kalau yang ketiga, saya suruh keluar kamu. Kemudian ternyata mahasiswa ini ngeyel menyebutkan pertanyaan dalam pertanyaan untuk sebuah nama. Maka beliau mengatakan e, keluar ini ciri khas kajian dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Ta'ala yang semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi ilmunya dan semoga kaum muslim bisa mengambil faedah. Adapun tentang tema kajian keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian inilah yang paling pantas untuk diikuti karena beliau adalah seorang yang pakar di dalam bidang akidah, profesor, doktor di dalam bidang akidah. Mudah-mudahan kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di sekitar Jabodetabek ataupun yang datang dari luar daerah, mudah-mudahan bisa mengikuti dan mudah-mudahan kajiannya lancar. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.